Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati billah Muslimin wal muslimat Rahimanillah wa itakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan kitab Ringkasan Al-Qawl Al-Mufid Ala Kitab Tauhid Lifadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah InsyaAllah ta'ala kita akan masuki bab yang kedua Berkata penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala babun fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadh-dhunub bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab amalan tauhid inilah jemaah sekalian bab yang kedua berbicara tentang keutamaan tauhid. Seberapa besar mulianya tauhid dan juga penjelasan tentang tauhid adalah sebab terbesar diampunkannya dosa seorang hamba. Jadi bab ini berbicara tentang dua hal Pertama keutamaan tauhid Yang kedua penjelasan bahwa tauhid adalah sebab terbesar Diampuninya dosa-dosa kita Terlebih jemaah sekalian kita menyadari Kita adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa Maka kita perlu memahami Sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita adalah tauhid. Dan bab ini datang setelah bab kewajiban mentauhidkan Allah. Jadi setelah kita ketahui kewajibannya, maka alangkah baiknya kita juga mengetahui keutamaannya supaya kita lebih semangat dan lebih memahami pentingnya tauhid. Dan di bagian awal muqaddimah bab ini Syekh Ibn Thaymin rahimahullah menjelaskan satu faidah bagi kita. Apa itu? Penjelasan tentang keutamaan tauhid menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang dijelaskan keutamaannya tidak bermakna tidak bermakna berarti dia tidak wajib karena umat seluruhnya sepakat sebagian mana telah dibahas di dalam bab sebelumnya tauhid itu wajib dan di samping dia adalah kewajiban dia juga memiliki banyak keutamaan kenapa beliau perlu menjelaskan ini untuk meluruskan kesalahpahaman sebagian orang terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim tentang keutamaan solat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah." Solat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada solat sendirian sebanyak 27 derajat. Sebagian ulama yang berpendapat solat berjamaah itu tidak sampai hukum wajib berdalil dengan hadis ini karena kata kata mereka hanya lebih utama bukan wajib. Ya, dipahami ya sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilannya hadis ini enggak mengatakan wajib, hanya lebih baik, lebih utama, lebih tinggi, tapi bukan berarti bermakna wajib. Maka jamaah sekalian, pendalilan seperti ini lemah sebab sesuatu yang dijelaskan lebih utama bukan bermakna bukan bermakna bahwa itu tidak wajib. Contohnya di sini, buktinya di sini. Ya misalkan kita mengatakan tauhid itu lebih utama daripada uh, sholat sunnah misalkan. Itu tidak bermakna hanya lebih utama namun tidak wajib. Iya kan? Tetapi tauhid adalah kewajiban sebagaimana sudah kita pahami. Iya. Ini faedah sekedar mukaddimah disebutkan oleh Syekh tentang judul bab. Kemudian masih mukaddimah juga Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tauhid adalah satu amalan yang memiliki beberapa faidah. Di sini beliau menyebutkan dua. Yang pertama, tauhid adalah sebesar-besarnya pendorong, sebesar-besarnya faktor di dalam memotivasi seorang hamba untuk beramal soleh. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sering merasa kenapa saya malas beramal soleh? Maka ketahuilah di dalam tauhid kita ada ketidakberesan. Sebab kalau tauhid benar, dia akan menjadi faktor terbesar seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena orang yang bertauhid itu adalah orang yang beramal karena Allah. Sehingga dia tidak peduli beramal dalam kesendirian atau terang-terangan maka karena dia beramal karena Allah nggak ada pengaruhnya sama sekali sebab ada orang yang ketika bersendirian dia tidak semangat beribadah bahkan dia tidak melakukan sama sekali namun ketika di keramaian ketika disaksikan oleh orang dia tambah semangat tambah semangat karena apa bukan karena mau mengikuti mereka yang beramal baik tetapi mau dipuji oleh mereka. Ini menunjukkan apa? Rusak tauhidnya. Karena orang yang bertauhid, buah daripada tauhid melahirkan keikhlasan. Inilah buah daripada tauhid melahirkan keikhlasan. Makanya jemaah sekalian, kualitas ibadah seseorang akan semakin baik kalau tauhidnya benar. Semakin lurus tauhidnya, kualitas ibadahnya semakin baik. Kenapa? Karena ibadah itu diukur dari dua perkara. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Inilah kualitas ibadah. Amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggapai keikhlasan, maka bergantung kepada tauhid. Kalau tauhidnya seseorang itu benar, maka dia akan bisa beribadah dengan ikhlas. Tapi kalau tauhidnya rusak, tauhidnya bermasalah, dia akan terjerumus di dalam iya. Oleh karena itu, para ulama salaf dahulu lebih menyukai amalan-amalan yang dilakukan secara tersembunyi kecuali yang memang diwajibkan untuk dikerjakan terang-terangan. Contohnya apa? Hah? Sholat berjamaah. Ya. Ahsantum barakallahu Contohnya sholat berjamaah. Iya. Atau ada maslahat. Kalau dilakukan terang-terangan. Walaupun lebih afdol disembunyikan. Tapi kalau dilakukan terang-terangan ada maslahat yang lebih besar. Contohnya, kita sholat sunnah dengan maksud agar orang-orang memperhatikan bagaimana cara sholat yang benar. Kita mau mengajarkan dengan masuk orang-orang mengikuti. Iya, maka ini baik. Jadi yang tercela itu kalau dengan maksud orang-orang memperhatikan untuk kemudian memuji, maka ini adalah syirik. Kemudian faidah dan keutamaan tauhid yang kedua adalah yang dijelaskan di dalam dalil yang pertama pada bab ini yaitu Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertauhid dua nikmat terbesar nikmat keamanan dan nikmat hidayah kita masuk saja dalil yang pertama di dalam bab ini wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Jemaah sekalian, Kedoliman yang dimaksudkan di sini adalah lawan daripada keimanan, yaitu syirik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan ketika ayat ini turun memberatkan kaum muslimin. Kenapa mereka merasa berat? karena mereka mengira ayat ini berbicara tentang semua bentuk kezaliman. Sampai-sampai mereka berkata, Ayyuna la yadhlimu nafsahu. Ya Rasulullah, siapa sih dari kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena setiap dosa adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa taqulun Tidak seperti yang kalian katakan lam yalbasu imanahum bidulmin ay bisyirkin tidak mencampurkan keimanan tidak mencampurkan keimanan dengan kezoliman maksudnya dengan kesyirikan jadi bukan zolim secara umum namun kesyirikan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidakkah kalian mendengarkan apa kata Luqman sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman Ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu Adalah kezoliman yang besar Maka Yang dimaksud kezoliman di sini adalah Kezoliman terbesar Yaitu syirik Oleh karena itu Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita Siapa itu orang yang beriman? Orang beriman itu adalah yang tidak melakukan dosa syirik sedikit pun. Kalau dosa-dosa lain bisa saja dia terjerumus, tapi dia segera bertobat karena dia beriman. Beda dengan orang yang enggak beriman atau sangat lemah imannya. Tatkala dia berbuat dosa, dia tenggelam dalam dosa, bahkan tidak jarang dia bangga dengan dosanya atau malah mengajak orang lain ikut melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau dia beriman, dia mengingat Allah dan bertobat kepada Allah serta memohon ampun. Namun orang beriman tidak akan melakukan syirik. Kenapa? Karena kalau dia lakukan syirik, imannya batal. Ya, dia bukan lagi orang yang beriman. Ya, dia jadi murtad keluar dari Islam. Inilah maksud ayat ini. Orang beriman itu tidak melakukan syirik sedikit pun. Sebab kalau dia melakukan kesyirikan, yaitu syirik besar atau kufur akbar, maka imannya batal. Iya. Oleh karena itu perlu kita pahami, sebagaimana penjelasan Syekh, kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, azlamu zulm. Kezaliman terbesar, yaitu perbuatan syirik. Yang kedua, zulmul insani nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Dia tidak memberikan hak dirinya. Misalkan dia berpuasa tanpa berbuka, sholat malam tanpa tidur. Ya, subhanallah, kelihatannya bagus, masya Allah, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi padahal dia berdosa karena dia tidak memberikan hak terhadap dirinya. Dan juga setiap perbuatan dosa kita hakikatnya adalah kedoliman terhadap diri kita. Bukan Allah yang rugi, Allah nggak pernah rugi. Tetapi diri kita sendiri yang rugi karena dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, zulmul insani ghairahu. Kedoliman seseorang terhadap orang lain. Maka ini lebih besar dosanya dibanding yang sebelumnya. Dan itu pada tiga bentuk atau tiga perkara. Yang pertama pada harta. Menzolimi harta orang. Ya. Bagaimana bentuknya? Banyak. Mencuri, menipu, korupsi, berhutang gak mau bayar, ya. kerja bisnis, uangnya bukan dikelolakan untuk bisnis, dipakai untuk keperluan lain ya ini zalim namanya atau yang kedua kepada kehormatan bagaimana bentuknya juga banyak menghina mencaci maki merendahkan menggibah namimah dan lain sebagainya kemudian yang ketiga terhadap darah terhadap darah atau terhadap anggota tubuh misalkan memukul sampai tingkat melukai atau bahkan membunuh ini tiga bentuk kezaliman. Ya. Dan semuanya adalah penyesalan pada hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumal kiamat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu adalah kegelapan berlapis kegelapan pada hari kiamat. Nabi Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang yang bangkrut, orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin berzakat, tapi dia pernah menzolimi si fulan, memukul si fulan, menghina si fulan, menggibah si fulan, memakan harta si fulan dengan cara yang zolim. Maka orang-orang yang dia zolimi itu mengambil pahalanya, pahala solatnya, puasanya, zakatnya. Tapi ternyata pahala solatnya belum cukup. Maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Lalu dia dilempar ke neraka. Inilah orang yang bangkrut. Waliyadzubillah. Iya. Kemudian beliau menyebutkan satu permasalahan. Apabila seseorang apabila seseorang tidak melakukan syirik, apakah dia juga akan diberikan nikmat keamanan? Jadi di sini beliau sudah mulai masuk penjelasan nikmat yang Allah akan berikan kepada orang yang tidak syirik Orang yang mentauhidkan Allah Pertama akan dianugerahkan nikmat keamanan Apa maksudnya nikmat keamanan? Maksudnya dia nggak akan diazab Tidak di dunia Tidak dikubur, Tidak di hari kebangkitan Tidak pula di neraka jahanam Allah berikan nikmat keamanan Subhanallah Ini nikmat yang terbesar dalam hidup kita Nikmat keamanan Ya, makanya di akhir hayat orang yang tidak mempersekutukan Allah di akhir hayatnya malaikat akan turun kepadanya seraya mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut. Kenapa? Karena Allah sudah memberi jaminan keamanan kepadanya. Itu bermakna apa? Semua orang yang akan mati menjadi takut ya. Walaupun ketika dia masih sehat segar bugar, dia berani mengatakan saya enggak takut mati. Ya. Saya enggak takut mati. Tapi jemaah sekalian, kalau dia sudah mau mati, dia sudah melihat kematiannya, yaitu malaikat maut mencabut nyawanya, tidak ada yang tidak ada yang tidak takut lagi. Tidak ada seorang pemberani pun kecuali menjadi gentar. Ya. Maka saat itu para malaikat turun kepada orang yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya, seraya mengatakan Allah takhafu. Malaikat berbicara dengannya, dia mendengar dan melihat. Namun orang-orang di sampingnya tidak mendengar dan tidak melihat para malaikat tersebut. Allah takhafu, jangan kamu takut. Iya. Karena dia telah diberikan jaminan keamanan. Nah, pertanyaannya, apakah keamanan yang akan diberikan kepadanya masih tetap akan diberikan walaupun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Ya. Memang dia tidak syirik. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Dia tidak syirik. Tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Mungkin dia mencuri, korupsi, makan riba, minum khamar. Tapi dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun dia masih menzolimi dirinya sendiri dan orang lain tapi dia tidak berbuat syirik dia tidak melakukan azlamul zulm kezaliman terbesar apakah dia juga masih akan mendapatkan jaminan keamanan jawabannya iya masih tetapi jamaah sekalian kata syekh jaminan keamanan itu ada dua bentuk ada amnun mutlak ada mutlaku amnin ya ada al-amnul mutlak, ada mutlakul amni. Maksudnya apa? Ada jaminan keamanan yang sempurna dan ada jaminan keamanan tapi tidak sempurna. Tergantung. Kalau dia sempurnakan imannya, tauhidnya dengan menjauhi semua perbuatan dosa, maka jaminan keamanan kepadanya pun sempurna. Tapi kalau ternyata dia belum menjauhi dosa-dosa yang lain, baru dosa syirik dan dosa kekufuran yang dia jauhi, berarti dia tidak menyempurnakan imannya. Maka jaminan keamanan kepadanya pun tidak sempurna. Apa arti tidak sempurna? Pertama, dia masih terancam di azab, Masih terancam, walaupun bukan kepastian. Beda dengan orang musyrik, pasti di azab. Dia masih terancam. Yang kedua, Kalaupun dia benar-benar diazab, maka azabnya tidak kekal. Iya, itu namanya tidak sempurna. Dia dapat jaminan keamanan, tapi tidak sempurna. Artinya mungkin dia masih diazab dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini sebagaimana firman Allah Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki surat An-Nisa ayat 116 insyaallah taala akan datang pembahasan uh, ayat ini pada bab yang keempat kalau tidak salah iya yeah. Jemaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman, maka orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya. Kemudian anugerah yang kedua yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah ini berlaku di dunia dan dan di akhirat. Nikmat hidayah di dunia adalah nikmat hidayah kepada syariat Allah dengan ilmu dan amal. Atau dengan kata lain, nikmat hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu itulah yang disebut dengan hidayah itu dilala wal irsyad. Hidayah berupa penunjukan dan bimbingan. Inilah hidayah yang bisa diusahakan manusia. Namun Allah lah yang memberikan taufik. Kemudian yang kedua, hidayah itu taufik. Yaitu hidayah kepada amalan. Maksudnya apa? Hanya Allah yang maha mampu memberikan kepada kita kemampuan untuk beramal. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah mencari hidayatul dilala wal irsyad. Adapun agar kita bisa mampu mengamalkannya, maka Allah dialah yang memberikan kemampuan itu. Maka dua macam hidayah ini. Hidayah kepada ilmu, seseorang diberikan taufik untuk menuntut ilmu, bahkan bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah itu diberikan taufik lagi untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui, inilah yang Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian, hidayah itu perlu diusahakan. Bagaimana mengusahakan hidayah? Tauhidkan Allah. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah akan tambahkan kepada kita dua macam hidayah sekaligus. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Oleh karena itu, di sini ada peringatan bagi kita. Kenapa seseorang malas menuntut ilmu? Maka bisa jadi dia memiliki faktor terbesar yang menghalangi dia menuntut ilmu. Apa itu? Kesyirikan atau kerusakan akidah, kerusakan tauhid, kekurangan dalam tauhid. Sehingga Allah tidak berikan hidayah kepadanya untuk menuntut ilmu. Demikian pula, orang yang sudah punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya perlu dia takut, khawatir. Jangan-jangan dalam dirinya ada kerusakan tauhid. Kenapa? Karena kalau tauhidnya benar, tidak bercampur dengan kesyirikan, Allah sudah berjanji. Dia akan diberikan hidayah. Iya. Jadi, ini bahan koreksi bagi kita. Tauhid kita sudah benar atau tidak? Lihat semangat kita dalam menuntut ilmu. Lihat pula semangat kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian hidayah yang dimaksudkan di sini kata beliau rahimahullahu taala juga mencakup hidayah di akhirat. Yaitu orang yang di akhirat itu kan yang nggak seperti di dunia. Kita udah tahu jalan-jalan di dunia ini, ya. Kita sudah ngerti jalan ini menuju kemana, jalan ini menuju kemana. Ya, maksudnya ke tempat-tempat. Ya, misalkan saya ke sini dari selatan ke barat, saya sudah tahu. Tapi di akhirat semuanya sudah hancur ya nggak tahu di mana arah surga, di mana arah ke neraka. Maka saat itulah Allah berikan hidayah lagi jalan menuju ke surga di sini, jangan lewat sana. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke 22 sampai 23. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wama kanu ya'budun wama kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Bangkitkanlah serta kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka serta apa yang mereka sembah selain Allah kemudian beri petunjuk mereka kepada neraka jahanam waliyadzubillah mereka diberikan hidayah diberikan petunjuk bukan ke surga tapi ke neraka jahanam ya sebaliknya orang-orang yang beriman akan diberikan petunjuk kepada siratun naim kepada jalan menuju surga. Baik. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa makna hidayah yang dimaksudkan di sini juga mencakup keistiqomahan. Jadi orang yang tauhidnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya keistiqomahan di dalam hidayah. Karena berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah namun tidak istiqamah. Tapi kalau tauhidnya benar, maka Allah akan terus-menerus memberikan hidayah kepadanya serta menambahkan dan menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir hayat. Baik, kita masuk pada dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dia yang satu saja tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu dan ruh dari Allah. Wa jannata haqqun wa nara haqqun dan bersaksi bahwa surga itu benar serta neraka itu benar adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim inilah dalil yang kedua dalam kitab tauhid di dalam syarahnya Syekh Ibn Thaymin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah maka asy persaksian persaksian itu adalah sesuatu yang telah didahului oleh ilmu barulah persaksian itu benar ya lebih lengkapnya persaksian itu mencakup beberapa perkara. Pertama ilmu, yang kedua diucapkan, yang ketiga diyakini, yang keempat diamalkan konsekuensinya. Itulah empat bangunan syahadat. Ya. Namun yang paling penting adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi nggak ada manfaat orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Tidak mengerti konsekuensinya, tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu makna dan hakikatnya. Percuma. Percuma syahadatnya. Syahadat itu harus dibangun di atas dasar ilmu. Juga harus diucapkan dan harus diyakini di dalam hati dan harus diamalkan makna dan kandungannya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ilmu tentang sesuatu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, didapat dengan belajar. Yang kedua, ada yang sudah merupakan fitrah. Contohnya apa? Yang merupakan fitrah kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya itu fitrah. Sebenarnya itu fitrah, walaupun itu bukan bermakna kita nggak apa namanya nggak harus belajar lagi, tidak harus belajar. Tetapi secara fitrah manusia itu sebenarnya juga sudah tercipta di atas la ilaha illallah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Tauhid, iman, Islam. Makanya setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beriman, bertauhid, berislam tidak. Namun Nabi SAW mengatakan fa'abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi karena dia sebelumnya muslim. Bertauhid, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Au yunasrani atau menjadikan dia Nasrani au yumajjisani atau menjadikan dia majusi. Tidak dikatakan yang menjadikan dia sebagai muslim, tidak, karena dia sudah muslim. Jadi fitrah manusia dilahirkan di atas Islam. Tapi fitrah ini bisa saja bergeser. Kenapa dia bergeser? Karena syaitan, karena lingkungan. Dan termasuk karena orang yang paling mencintai dia ternyata justru paling berpotensi untuk menjadikannya sebagai orang yang paling sengsara yaitu siapa? kedua orang tuanya ya, maka hati-hati kedua orang tua paling cinta kepada anak tapi ternyata paling berpotensi menjadikan si anak menjadi orang yang paling sengsara yaitu apa? dijadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani itu orang tuanya lah yang mendidik dia Iya. Jadi fitrah ini bisa saja bergeser karena orang tua, karena lingkungan, karena syaitan. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa humus syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku mentauhidkan aku, beribadah hanya kepadaku, namun syaitan yang uh, menyesatkan mereka. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu supaya kita memiliki benteng dari godaan syaitan dan tipuan syaitan. Iya. Jadi ini dua macam ilmu. Ilmu yang didapatkan secara naluri, fitrah, sifat dasar, tabiat dan ilmu yang perlu diusahakan. Iya. Kalau kita gabungkan dua hal ini, maka iman kita semakin kokoh. Iya. Maka la ilaha illallah harus didahului dengan ilmu. Kemudian beliau mengingatkan kita juga bacaan yang benar adalah la ashadu alla. Jangan kita baca ashadu anna la. Ah itu salah. Jadi harus ringan, annya ringan jangan diberat. Iya. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna la ilaha. Maksudnya adalah la ma'luh. Tidak ada yang berhak disembah. Bukan bermakna la alih. Tidak ada yang mencipta. Nah, ini salah besar. Salah besar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Karena kalau begitu, apa bedanya iman kaum muslimin dengan orang-orang kafir? Dan kenapa orang-orang kafir itu masih disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Padahal mereka juga sudah beriman Allah satu-satunya yang mencipta. Ya. Jadi bukan itu makna la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah tidak perlu orang-orang musyrik dahulu didakwahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Adapun makna yang benar adalah al makluh yang disembah. Dan makluh itu sendiri yaitu Allah adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Inilah makna ilah. Makna ilah, makna Allah, makluh sama. Artinya apa? Al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Kenapa kita mencintai dan mengagungkan Allah? Karena dia memiliki sifat-sifat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi. Maka kita mencintainya dan mengagungkannya di mana sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh selainnya. Iya. Jadi la ilaha illallah kalau begitu apa maknanya? La ma'budahakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka salah besar kalau diartikan la ilaha illallah sebagai la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Di mana salahnya? Karena itu bukan makna la ilaha illallah memang. Baik dari segi bahasa maupun dari segi syariat. Ilah bukan makna khaliq. Ilah artinya sesembahan, maklu. Bukan khaliq. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalau itu makna la ilaha illallah, orang-orang musyrik dahulu nggak perlu diajak mengucapkan la ilaha illallah lagi karena mereka sudah beriman bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Iya. Kemudian di sisi lain, kalau begitu walaupun menyembah selain Allah, yang penting beriman Allah pencipta, sudah beriman. Maka jelas ini makna yang batil. Iya. Namun ternyata Syekh memberikan peringatan khusus di sini. Justru inilah tauhidnya al-mutakallimin, ahlul kalam atau yang sering diistilahkan dengan ahli filsafat Islam. Ya. Tidak ada filsafat dalam Islam. Ya. Itu ilmu yang eh, mereka ada-adakan. Ya. Bukan ilmu yang sahih. Inilah ilmu mereka. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah atau la qadira alal ikhtira illallah tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yang baru kecuali Allah maksudnya menciptakan sesuatu yang baru kecuali Allah ini tauhid menurut mereka ya Syekh kemudian mengingatkan di antara mereka ada yang membahas tauhid panjang lebar sampai menulis sebuah buku-buku tebal membahas tauhid ternyata kesimpulan akhirnya Allah itu ada. Ya, itu tauhidnya. Atau lebih tinggi sedikit, Allah itu sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Cuman sampai di situ. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu? Iya. Maka tauhid yang benar adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah bukan hanya dalam rububiyah, bukan hanya dalam penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, namun juga mengesahkan Allah tabaraka wa taala di dalam ibadah. Inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul mengatakan malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain daripada Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, beliau menyebutkan sebuah faidah. Ini sebagai penutup di sesi ini. Sebuah faidah yang sangat indah bahwasannya orang yang ibadahnya benar maka syaitan akan selalu mengganggunya. Kalau ibadahnya benar, setan akan mengganggunya. Terutama gangguan itu dari sisi keikhlasan dan juga kehusukan. Ya, kalau ibadahnya sudah benar, ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, dia tidak mempersekutukan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka inilah orang seperti inilah yang akan menjadi sasaran setan untuk merusak ikhlasnya dan merusak khusyuknya. Karena kalau ikhlasnya rusak, berarti rusak tauhidnya. Dia tidak lagi murni beribadah kepada Allah. Ada unsur-unsur lain. ya Itu kalau orang imannya benar. Makanya ada orang Yahudi berkata kepada Ibnu Abbas atau seseorang mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Innal Yahud yakulun nahnu la nuwaswisu fi shalah. Orang-orang Yahudi berkata, kami kalau sholat tidak merasa was-was. Ya. Jadi betul-betul khusyuk mereka dalam sholat. Sama dengan orang-orang Nasrani. Ya, kalau kita lihat mereka beribadah, masya Allah, nampaknya khusyuk sekali, mau nangis. Ya. Begitu khidmah. Ya. Maka apa jawab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Radhiyallahu taala anhuma. Fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin. Apa yang ingin dilakukan setan dengan hati yang sudah rusak seperti itu? Jadi nggak perlu. Hatinya sudah rusak. Kenapa saya mau merusak lagi? Ya, mending hemat tenaga. Ya. Kemudian kata Syekh, "Fasyaitan la ya'ti yukharribal mahdum, walakin ya'ti yukharribal ma'mur." Maka setan tidak datang untuk menghancurkan yang memang sudah hancur tetapi dia akan menghancurkan yang bagus yang baik ya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar pengeluhan sebagian sahabat muncul dalam hati mereka macam-macam itu dari gangguan syaitan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya tapi mereka berusaha menepis dan meluruskan syaitan nggak berhasil tapi sempat terpikirkan. Ya. Tapi syaitan nggak berhasil. Sama dengan hadis lain juga begitu. Ada orang yang dibisiki oleh syaitan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai-sampai terakhir setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia berhenti, stop, jangan ikuti. Apa yang dikatakan syaitan, kemudian memohon ampun kepada Allah dan yakin. Ya. Kuatkan keimanannya. Ya. Nah, di sini juga demikian. Ada sahabat yang mengeluhkan, ini gangguan setan dengan satu pikiran yang kalau mereka ucapkan ini bahaya. Bisa jadi kekufuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajadtum dzalik, wajadtum dzalik, benar-benar kalian merasakan hal itu? Para sahabat mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, Zaka sarihul iman. Itulah tegasnya keimanan. Benarnya keimanan. Lurusnya keimanan. Kenapa? Karena kalau imannya benar, setan berusaha untuk menyesatkan dia. Berarti imannya benar. Ya. Sehingga dengan imannya yang benar itu, dia pun mampu menepis gangguan syaitan. Ya. Jadi, ini faidah penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan keimanan, membenarkan keimanan dan membentengi diri kita dari tipuan-tipuan syaitan dengan menguatkan keimanan. Bagaimana cara menguatkan keimanan? Faktor terbesarnya adalah menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Tadi sudah kita sebutkan Beberapa Atau salah satu Penafsiran Kalimat Tauhid La ilaha illallah Yang salah yaitu la khaliqa illallah tidak ada pencipta kecuali Allah benar sekali tidak ada pencipta kecuali Allah tapi itu bukan makna la ilaha illallah atau dengan bahasa lain la qadira 'alal ikhtira'i illallah kata mereka tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang baru kecuali Allah itu benar, itu makna penciptaan. Mencipta artinya membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah ada yang mencontohkan. Itu namanya mencipta. Memang hanya Allah yang maha mampu. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Sebagai faedah, kita tambahkan sedikit beberapa penyimpangan yang lain dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ada juga yang menafsirkan dengan makna-makna rububiyah yang lain. La raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada penguasa di alam ini kecuali Allah. Itu semuanya benar. Tetapi itu bukan makna la ilaha illallah. Dan itu juga diimani oleh banyak kaum musyrikin. Ya. Yeah. Kesalahan yang lain menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Kenapa itu salah? Karena itu adalah bagian dari tauhid uluhiyah, yaitu kita wajib menerapkan hukum Allah tetapi bukan seluruh makna la ilaha illallah. Ya. Hanya hukum Allah yang berhak kita yang boleh kita amalkan. Namun itu bukan seluruh makna la ilaha illallah. Hanya menunjukkan kepada sebagian maknanya. Makanya makna yang benar adalah la ma'budu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kemudian dari penyimpangan itu mereka mengembangkan lagi dengan menambahkan istilah tauhid hakimiyah. Ya, ini istilah yang muhdats, mengada-ada di dalam agama. Kenapa perlu diadakan tauhid hakimiyah, tauhid tersendiri? Padahal tauhid hakimiyah masuk dalam tauhid uluhiyah dari sisi kewajiban hamba mengamalkan syariat Allah. Kenapa harus dibikin tersendiri? Karena mereka ingin memfokuskan perjuangan mereka pada pendirian khilafah atau pendirian negara Islam. Di mana itu bukanlah metode perjuangan dan bukan metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bukan pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka perlu dasar. Dasarnya adalah bikin tauhid hakimiyah dulu. Iya, karena nggak punya dasar. Jadi ini contoh penyimpangan dan penyimpangan ini juga nanti berkembang pada pengkafiran. Ya, pengkafiran terhadap para pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Padahal di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam akidah ahlus sunnah dalam akidah yang sahih tidak sampai pada tingkat kufur akbar namun kufur asgar itu pada asalnya ya dan mungkin sudah kita bahas pada apa namanya penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat ya ada lagi penyimpangan yang muncul dari situ. Kalau sudah pengkafiran, maka pengoboman, ya, pembunuhan, penghalalan da, apa namanya harta. Ya, makanya tidak jarang kelompok-kelompok tersebut mendoktrin anggotanya untuk menyetor sebanyak-banyaknya kepada negara Islam impian. Ya. Walaupun harus mengambil harta orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah dia kafirkan. Subhanallah. Harta orang kafir kalau begitu halal katanya, harta rampasan perang. Ya. Jadi muncul penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Ya. Demikian. Dari satu penyimpangan yang paling mendasar yaitu tidak memahami makna la ilaha illallah dengan benar. Ada juga yang menafsirkan dengan apa? La maujuda illallah Tidak ada yang wujud kecuali Allah Ya Artinya apa? Semua yang berwujud adalah Allah Itu penafsiran Sebagian orang sufi atau sufi yang ekstrim Yang menyatakan seluruh makhluk bisa menyatu dengan Allah ya. Ada pula yang meyakini hanya makhluk tertentu yang sudah sampai derajat derajat apa? Hakikat ma'rifat. Iya, sudah bisa menyatu dengan Allah. Itu dari dasar penafsiran mereka terhadap la ilaha illallah. Iya, la wujuda illallah. Ada juga yang menafsirkan sesuai dengan terjemahannya, makna bahasanya. Tiada Tuhan selain Allah tiada sesembahan selain Allah. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kenyataannya Tuhan selain Allah itu ada. Ada yang disembah selain Allah ada, bukan tidak ada kan? Ada, banyak malah. Oleh karena itu, terjemahan yang pas kalau mau diterjemahkan la ma'budah hakun illallah. Terjemahkan maknanya, bukan terjemahkan lafaznya. Makanya di dalam ilmu tafsir ulama menjelaskan haram hukumnya menerjemahkan Al-Qur'an secara bahasa tapi harus diterjemahkan secara makna. Jadi menerjemahkan Al-Qur'an nggak sembarang. nggak boleh hanya bermodal bahasa Arab. Tapi dia harus tahu tafsir Al-Qur'an. nggak boleh dia terjemahkan secara bahasa saja sebab bisa jadi makna bahasanya berbeda dengan maknanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama dengan menerjemah kitab-kitab. Itu juga harus tahu yang diinginkan oleh penulis. Iya. Diterjemahkan secara makna, bukan secara lafaz. Iya. Kadang-kadang jadi aneh kalau kita baca orang menerjemahkan secara e, bahasa, ya. Biasa di buku-buku akidah sering dikatakan ada kejadian fitnah khalqil Quran. Ya, penerjemahnya nulis uh, fitnah terhadap penciptaan Al-Quran. Ya Allah, itu memang betul secara bahasa, tapi secara makna salah besar. Ya, itu maknanya kalau secara makna adalah uh, kesesatan orang yang berpendapat Al-Quran itu makhluk. Itu terjemahannya yang benar, ya. Kesesatan orang yang berpendapat Al-Qur'an itu makhluk, ya. Tapi dia terjemahkan fitnah terhadap penciptaan Al-Qur'an. Beda jauh kan? Ya. Jadi tidak boleh menerjemahkan hanya secara bahasa saja, tapi harus tahu maknanya apa. Kemudian terjemahkan secara makna. Iya. Jadi itu beberapa kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan dan memahami makna la ilaha illallah. Oleh kerana itu, Syekh menegaskan la ilaha illallah adalah la ma'budah ala wajhin yastahiqqu ayyubat illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wahadihil asnamul lati tu'bad la tastahikul ibadah. Dan patung-patung yang disembah ini sedikit pun tidak berhak diibadahi. Li'annahu laisa fiha min khasa'isil uluhiyati syai'un. Karena tidak ada padanya sedikit pun sifat-sifat uluhiyah. Ya. Kemudian sebelumnya ada hal yang penting sekali beliau jelaskan tentang hakikat syahadat. Kata beliau, syahadat itu adalah al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarih. Pengakuan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan dibenarkan dengan anggota tubuh. Itu namanya syahadat. Ini seperti yang kita katakan tadi, syahadat itu dimulai dari ilmu terlebih dahulu. Kemudian tiga perkara ini diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi empat semuanya. Yang pertama saya sudah jelaskan sebelumnya, ilmu. Ini empat perkara yang membangun kebenaran syahadat, persaksian. Ilmu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibenarkan dengan amalan anggota tubuh. Ya, oleh karena itu, persaksiannya orang-orang munafik terhadap Rasulullah walaupun mereka kuatkan dengan kalimat-kalimat pekuat, kalimat-kalimat penguat namun didustakan oleh Allah. Apa kata mereka? Nashhadu innaka la Rasulullah. Dalam surat Al-Munafikun, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Ya. Mereka kuatkan ucapan ini dengan tiga penguat. Satu, kami bersaksi. Kedua, inna sesungguhnya. Yang ketiga, lam benar-benar. Maka Allah mendustakan persaksian mereka dalam lanjutan ayat wallahu ya'lamu innaka larasuluh dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah, utusannya, rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Kenapa? Karena persaksian mereka hanya dengan lisan, tidak di dalam hati, tidak dibenarkan dengan amalan mereka. Iya. Jadi ini empat hal yang harus kita miliki dalam sebuah persaksian. Adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la syarikalah. Dia yang satu saja, yaitu yang pantas disembah wahdahu artinya adalah taukidun lil isbat penekanan atau penguatan terhadap penetapan apa kalimat penetapan illallah dikuatkan lagi dengan wahdahu yaitu kalimat tambahan untuk menguatkan illallah wahdahu ya andai saja tidak ada wahdahu sudah cukup tapi dikuatkan lagi wahdahu yang satu saja. Sedangkan la syarikalah adalah ta'kidun lin nafyi. Penekanan terhadap an-nafyu. La ilaha Kemudian di akhirnya ditambahkan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu penekanan. Iya. Bahkan Syekh mengatakan kalimat la syarikalah itu penekanan pada semua perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bukan hanya di dalam uluhiyah tetapi dalam semua yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kalau itu merupakan khusus bagi Allah, maka la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, Syekh mengatakan kaum mukminin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin senantiasa bergantung kepada Allah tatkala dalam keadaan yang sangat genting. Ya, beda dengan orang-orang musyrik. Mereka bergantung kepada sesembahan-sesembahan mereka. Oleh karenanya, ketika seorang musyrik mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di bawah sebuah pohon orang musyrik Arab Badui itu berkata man yamna'uka minni seraya apa namanya mengangkat pedangnya dan mengatakan siapa yang bisa melindungi engkau dariku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yamna'unillah Allah yang akan melindungiku Iya. Kemudian beliau jelaskan juga kalimat fima yakhtassu bihi tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya. Itu definisi syirik. Definisi syirik apa? tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara yang merupakan atau maksudnya sebaliknya orang yang menyekutukan Allah dia menyekutukan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah kalau tauhid adalah sebaliknya tidak mempersekutukan Allah atau mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah ini kalimat penting harus diperhatikan harus diperhatikan kalimat ini yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya. Artinya apa? Kalau itu bukan kekhususan bagi Allah, maka tidak terdapat padanya kesyirikan. Kalau itu khusus bagi Allah, kemudian kita samakan dengan selain Allah dalam perkara khusus tersebut, maka itulah kesyirikan. Iya. Ini penting kata Syekh sebab orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah mereka menolak sifat Allah itu dengan anggapan kalau kita menetapkan sifat Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang kita tetapkan adalah sifat khusus bagi Allah. Ya. Kita nggak samakan dengan makhluk. Ya, jadi kalimat tersebut perlu dipahami dengan baik. Kita khususkan Allah pada sifat-sifatnya tidak sedikit pun kita samakan dengan makhluk. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Al-Qurashi yang berasal dari suku Quraisy, Al-Hashimi yang berasal dari Bani Hashim. Jadi bukan Muhammad yang lain, ya. Karena orang-orang Ahmadiyah mengatakan Muhammad yang dimaksud adalah Mirza Gulam Ahmad yang berasal dari India. Ya. Ini orang Quraisy, bukan orang India, orang Arab. Khatamun Nabiyyin Beliau adalah penutup para nabi. Ya, apalagi orang Jawa ya. <laughs> Lebih jauh lagi. Hmm. Beliau adalah penutup para nabi. Abduhu hambanya ay laisa syarikan ma Allah. Maka beliau bukan sekutu bagi Allah karena dia adalah hamba Allah. Sama seperti kita juga. Wa rasuluh dan dia adalah utusan Allah. Yakni yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Bukan orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah. Ya. Jadi beliau adalah manusia biasa seperti kita juga memiliki semua sifat-sifat manusia kecuali satu saja yang beliau tidak memiliki sifat manusia yaitu melakukan kadang manusia melakukan hal-hal yang tercela. Ya. Hal-hal yang rendah. Ini enggak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu maksum. Kalau manusia biasa kadang dia terjerumus dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa yang menunjukkan rendah akhlaknya, buruk tabiatnya. Tapi para nabi dan rasul maksum dari hal itu. Ya. Namun selain itu sama saja. Kita makan mereka makan, kita minum mereka minum, kita menikah, kita butuh menikah, perlu kepada pasangan-pasangan kita. Demikian pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka perlu untuk menikah dan berketurunan. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, "Kullaa amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kecuali yang Allah kehendaki. Surat Al-A'raf ayat 188. Dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai ke 22, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada, qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian untuk menimpakan mudarat atau memberikan petunjuk. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun dan aku tidak mendapatkan selain Allah untuk aku mohon perlindungan. Namun beliau diberikan wahyu. Beliau manusia biasa namun beliau diberikan wahyu sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian, namun diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Oleh karenanya kata beliau, termasuk berlebih-lebihan orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya bayangan. Yeah karena apa? Karena beliau bercahaya. Jadi cahayanya menutupi bayangannya. Ya. Kalau beliau berjalan, beliau nggak punya bayang apa namanya bayangan karena saking bercahayanya. Ya, jadi seperti lampu dong. Ya. Manusia seperti lampu. Jadi ini batil, dusta dan batil kata Syekh. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu amuddu rijli baina yaday wa ta'tadhiru bi anna al-buyut laysa fiha masabih." aku membentangkan tanganku eh, apa kakiku di hadapan Nabi SAW dan Aisyah apa namanya menyatakan alasannya karena di rumah nggak ada lampu jadi Aisyah nggak menyaksikan nggak bisa lihat Nabi SAW sedang sholat ya nggak lihat bagaimana posisi beliau sedangkan rumahnya sempit dan Nabi SAW kemudian memberikan isyarat kalau beliau sudah mau sujud kakinya ditarik. Iya. Demikian pula Aisyah pernah meraba-raba dalam kegelapan. Mana Rasulullah SAW kok menghilang di dari ranjang? Ternyata tangannya Aisyah kemudian menyentuh dua kaki Rasulullah SAW yang sedang uh, sholat. Artinya apa? Rasulullah nggak bercahaya, ya. gelap, ya, nggak ada lampu. Aisyah nggak bisa lihat. Ya. Yang lebih parah lagi, syair burdah yang ditulis oleh Al Busiri. Dia mengatakan, Ya akram al khalqi maliman aludu bihi siwak inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Ya, yang lebih parah lagi kalimatnya fa inna min judika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Ya. Dia katakan sesungguhnya dari kemurahanmu adalah dunia dengan segenap perhiasannya dan dari ilmumu ilmu yang engkau miliki wahai Rasul adalah ilmu al Allah wal qalam ilmu tentang apa namanya catatan takdir di Allahul Mahfud dan Al-Qalam yang ditulis oleh pena di dalam catatan takdir tersebut. Iya. Kata Imam Ibn Rajab dan yang lainnya, dia tidak menyisakan sedikit pun bagi Allah. Ya. Kalau dia mengatakan dunia dan akhirat itu dari kemurahan Rasulullah SAW atau dari kedermawanan beliau Ya, apa bagi Allah kalau begitu? Ya. Maka yang seperti ini kata Syekh, ini bukan orang yang bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, namun bersaksi Muhammad lebih tinggi daripada Allah atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, ini justru lebih parah daripada persaksian orang Nasrani kepada Nabi Isa. Nabi mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, dan mereka juga mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang tiga. Tapi mereka mengatakan Nabi lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka jemaah sekalian harus kita yakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa seperti kita juga. Sama kata beliau dengan orang-orang yang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kadang mendatangi majelis mereka ya dan di kalimat-kalimat tertentu dalam pembacaan syair-syair mereka mereka yakin beliau sudah datang maka mereka pun berdiri rame-rame ya menyambut Rasulullah saw maka seperti ini sebenarnya mereka tidak bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya namun bersaksi Muhammad sejajar dengan Allah bahkan bisa jadi lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini persis seperti umat Nasrani yang berlebih-lebihan, bahkan bisa jadi lebih parah daripada umat Nasrani di dalam memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, beliau rahimahullahu taala mengingatkan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang datang kepada manusia dengan membawa syariat yang terbesar kepada seluruh manusia tanpa pengecualian. Oleh karena itu, hendaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa kita mencintai Nabi? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lillah wa fillah. Karena Allah dan di jalan Allah. Iya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena Allah mencintai beliau. Jadi itulah hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Allah mencintai beliau melebihi yang lain, demikian pula kita harus mencintai beliau melebihi siapapun dari makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasannya untuk merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah adalah dengan meyakini dengan hati kita, mengakui dengan lisan kita, dan mengamalkan ittiba pada anggota tubuh kita. Ini namanya syahadat. Kita yakin kebenaran beliau dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kita amalkan dalam hidup kita. Kemudian beliau ingatkan yang mengurangi atau bahkan bisa membatalkan syahadat ini ada dua. Pertama, perbuatan maksiat. Sebab kalau orang melakukan maksiat, maka berarti dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ibtida'u fid din malaysa minhu. Mengada-ada dalam agama yang tidak berasal darinya. Maksudnya tidak berasal dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini dapat mengurangi atau bahkan membatalkan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Iya. Oleh karena itu, mengada-ada dalam agama sangat tercelah. Walaupun niatnya baik, tetapi tidak boleh mengada-ada dalam agama. Hanya saja Syekh memberikan perincian. Ini juga faidah bahwasannya orang yang mengada-ada dalam agama itu ada dua jenis orang. Pertama, imam-imamnya, pimpinan-pimpinannya, orang-orang pintarnya. Maksudnya apa? Mereka sebenarnya tahu itu salah. Ya. Tapi mereka tetap melakukannya bahkan sengaja menciptakan untuk apa? Agar dia dihormati, dimuliakan. Ya, makanya orang seperti ini betul-betul dia memusuhi kalau ada orang yang mengoreksi kesalahannya atau dirasa mengancam kedudukannya sebagai kiai di sebuah kampung, sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat di sebuah kampung atau di sebuah daerah. Iya. Maka kata Syekh, orang ini persis seperti Abu Jahal dan teman-temannya. Kenapa? Abu Jahal itu tahu kebenaran. Dia tahu bukan tidak tahu. Tapi kalau dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa kedudukannya jatuh. Ya. Dia merasa lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok menjadi pengikut orang lain? Dia merasa pemimpin. Iya, Jadi ini apa namanya golongan yang pertama orang yang tahu kebenaran yang kedua tentang pengikutnya pengikut-pengikut mereka orang-orang awamnya maka kata syekh mereka itu ada dua golongan golongan yang pertama golongan yang tidak mengenal kebenaran tidak tahu sedikit pun padahal mereka berusaha belajar padahal mereka berusaha belajar tapi nggak ketemu atau belum ketemu dengan orang yang mengajarkan ilmu yang benar sementara yang dia kira tokoh agama ini kiainya ini ustadznya ini sudah benar maka akhirnya dia tertipu padahal dia berusaha belajar maka orang seperti ini mendapat udur ya. makanya jemaah sekalian disinilah kita eh, bahayanya gampang mengkafirkan Ya, karena ada orang-orang yang Allah berikan uzur. Ya, sebab dia dalam hal ini tertipu. Bukan karena kemauannya. Dia berusaha belajar. Tapi ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ya. Nah, golongan yang kedua sebenarnya dia tertahu kebenaran. Tapi karena fanatik kepada kiainya, gurunya, tokohnya, dia menolak kebenaran. Padahal dia sudah tahu sebenarnya salah yang kita amalkan. Tapi mau bagaimana lagi? Ini tempat basah. ya. Maka yang seperti ini tidak mendapat uzur. ya. Mereka lah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna wajadana aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun." Kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas satu ajaran, maka kami hanya mau mengikuti mereka. Dalam ayat yang lain mereka berkata, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Kami hanya mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Iya. Kemudian jemaah sekalian kita masuk berikutnya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Nabi SAW mengatakan dan bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka ini sama dengan pembicaraan sebelumnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya Demikian pula Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya Tidak patut dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian beliau memberikan satu faidah lagi Bahwa syariat Nabi sebelum kita itu ada tiga keadaan yang pertama, apabila menyelesihi syariat kita, maka yang kita amalkan tentu syariat kita. Yang kedua, apabila sesuai dengan syariat kita, maka pada hakikatnya yang kita amalkan adalah syariat kita. Nah, yang ketiga, kalau didiamkan dalam syariat kita, tidak disalahkan, tidak juga dibenarkan. Maka dalam hal ini ulama ahli usul berbeda pendapat apakah diamalkan atau ditinggalkan. Yang sahih kata beliau adalah itu juga syariat kita. Kalau tidak dinyatakan batil menurut syariat kita, didiamkan saja. Tidak pula dibenarkan, maka itu juga syariat kita berdasarkan dua ayat. Ini minimalnya dalilnya dua ayat. Pertama surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Kata Allah, mereka itulah kaum yang Allah berikan petunjuk maka dengan petunjuk mereka ikutilah ya demikian pula yang kedua surat Yusuf ayat 111 laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal ya contohnya kalau antum baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan maksiat apa yang beliau hadapi ajakan kepada zina apa yang beliau baca ma'adzallah aku berlindung kepada Allah mungkin kalimat ini tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf tapi kita juga enggak dilarang maka yang sahih boleh kita baca seperti ini ketika kita dihadapkan pada satu godaan maksiat. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dengan lafaz seperti itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, beliau mengingatkan kita dalam bersikap kepada Nabi Isa alaihi salam ada dua golongan sesat. Dua golongan yang ekstrim dan umat Islam berada di tengah-tengah. Pertama golongan Yahudi, mereka yang mendustakan Nabi Isa alaihi salam bahkan menuduhnya sebagai anak zina dan menuduh ibunya sebagai pelacur. Nauzubillah. Ini orang-orang Yahudi. Dan tidak mengakui kenabiannya dan mereka membunuhnya secara syariat. Maksudnya apa? Mereka walaupun sebenarnya bukan membunuh Nabi Isa, tapi secara syariat mereka dapat dosa membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dosa mereka itu di dalam Al-Quran seraya mengutip ucapan mereka, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam." Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. Ya. Jadi mereka dapat dosa membunuh Isa walaupun pada hakikatnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, hanya diserupakan bagi mereka. Maka jemaah sekalian, inilah sifat orang-orang Yahudi, mendustakan kenabian, memusuhi para nabi dan rasul, tidak mau ittiba. Yang kedua, orang Nasrani sebaliknya gulu, berlebih-lebihan dalam menghormati dan mencintai. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam anak Allah. Yang lain mengatakan dia adalah satu dari yang tiga. Dan Allah telah mendustakan apa yang mereka katakan di dalam Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu inna innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah dialah Al-Masih bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna innallaha thalithu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Maka umat Islam, akidah kita kata beliau, fanashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya wa anna ummahu siddiqah dan bahwasannya ibunya adalah seorang yang benar sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan beliau bukanlah seorang pelacur wal billah beliau adalah seorang wanita yang suci dan kita juga bersaksi seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini pertama dia beliau adalah hamba Allah kedua adalah Rasulnya, ketiga beliau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Ya. Jadi jemaah sekalian, sebelumnya persaksian Abdullah ini bantahan kepada orang Nasrani dan persaksian Rasulullah bantahan kepada orang-orang Yahudi. Nah, sifat beliau yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini dia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Maksudnya apa? Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan mengucapkan kalimat kun. Maka jadilah Nabi Isa alaihi salam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, maka jadilah Adam. Ya. Jadi Nabi SAW bukan kalimat Allah Tetapi Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya Itu maksudnya Ya Sebab kalau kalimat Allah berarti sifat Allah Kalamullah Berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kenyataannya Nabi alaihissalam adalah makhluk yang terpisah dengan Allah Iya. Kemudian beliau adalah ruh dari Allah. Ini sifat beliau yang berikutnya, yang keempat. Beliau adalah ruh dari Allah. Apa maksudnya di sini? Orang-orang Nasrani mengatakan itu adalah potongan ruhnya Allah. Iya. Maka ini salah paham. Maksudnya ruh dari Allah adalah ruh yang merupakan ciptaan Allah. Itu maksudnya. Iya. Makanya Allah tegaskan beliau itu manusia biasa. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-75, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am." Tidaklah Isa bin Maryam kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul dan ibunya adalah seorang yang benar. Dahulu mereka berdua makan makanan. Artinya apa? Nabi Isa bukan ruh saja, beliau adalah jasad yang memiliki ruh. Iya, karena kalau ruh nggak perlu makanan seperti yang kita makan. Makan yang makanan yang seperti kita makan dan minum sekarang itu kebutuhan jasad kita, bukan kebutuhan ruh kita. Ruh kita butuh apa? Butuh ilmu, butuh ibadah. Ya, itu kebutuhan ruh kita. Ya, bukan makan dan minum. Jadi Allah katakan karena yakulani to'am. Dia dan ibunya makan makanan. Berarti dia bukan ruh saja, tapi ruh dengan jasad. Dan bukan ruh potongan ruhnya Allah bukan. Maksudnya adalah ruh ciptaan Allah tabaraka wa taala. Sama dengan kita mengatakan Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah itu bagian dari tubuh Allah? Bukan. Tapi rumah milik Allah. Sama di sini. Ruh dari Allah. Ruh asalnya dari Allah, bukan bagian dari diri Allah. Iya. Beda kalau kita mengatakan yadullah, tangan Allah maka itu betul-betul sifat zatnya Allah. Ya, bukan terpisah dari Allah. Jadi harus dibedakan antara dua bentuk penyandaran kepada Allah. Yang terakhir, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Jadi jemaah sekalian, ini empat persaksian. Pertama, mempersaksikan tauhid yang kedua, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang ketiga, kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Yang keempat, kebenaran surga dan benarnya neraka. Apa yang Allah akan berikan bagi orang yang memiliki empat keimanan ini? Ada khalahullahul jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal. Ala makana minal amal. Di sini ada dua penafsiran ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah sedikit maupun banyak amalannya, maksudnya walaupun sedikit amalannya pasti dia masuk surga asal dia meyakini empat perkara ini. Walaupun sedikit amalannya. Penafsiran yang kedua adalah dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Dia pasti masuk surga, namun tinggi rendah derajatnya sesuai dengan amalannya. Ya. Namun Syekh juga mengingatkan pasti dimasukkan ke dalam surga ini adalah bisa jadi dimasukkan secara sempurna, bisa jadi dimasukkan secara tidak sempurna. Apa maksudnya secara sempurna? Maksudnya langsung masuk surga, tidak diazab dulu. Sedangkan yang tidak disempurna diazab dulu, tapi nanti masuk surga. Itu tergantung seperti penjelasan tadi, apakah dia menyempurnakan imannya dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya atau tidak. Kalau dia sempurnakan maka masuk surga juga sempurna, kalau tidak maka masuk surga juga tidak sempurna. Masih terancam di azab. Kalaupun di azab maka dia tidak kekal seperti orang-orang yang kafir. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan dua dalil dari bab yang kedua dari ringkasan penjelasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tentang adanya hal baru yang diada-adakan dalam agama Pada generasi siapakah hal tersebut terjadi Sehingga hal tersebut terpelihara sampai sekarang Tergantung ya. Yang pasti tidak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengada-ada dalam agama Bid'ah yang pertama muncul adalah bid'ahnya Khawarij. Terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Itu bid'ah pertama muncul. Bid'ahnya Khawarij. Terjadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi sahabat nggak ikut-ikutan. Ya. Yang melakukan ya mereka orang-orang Khawarij itu. Ya. Apa bid'ah mereka? Satu mengkafirkan pelaku dosa besar Dua, memberontak terhadap penguasa muslim. Baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata. Iya. Kemudian mereka juga apa namanya? menghalalkan darah kaum muslimin. Ini bid'ah mereka. Dan jemaah sekalian, akibat bid'ah mereka ini, ibadah-ibadah mereka yang begitu hebat menjadi tidak bermanfaat karena bid'ahnya berat. Bid'ah dalam akidah. Ya, jadi nggak main-main ini bid'ah khawarij. Mereka tuh ahli-ahli ibadah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kilabun nar syarru tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Ya. Kemudian ada yang menarik lagi. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam sunan beliau. Kapan muncul pertama bid'ah zikir berjamaah? Zikir rame-rame. Ini enggak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertama kali di kota Kufah di masa Ibnu Mas'ud menjadi kodi di situ. Ya, mungkin masa Ali bin Abi Thalib juga. Ya. Ibnu Mas'ud melihat di Sebelumnya yang lihat adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian beliau laporkan kepada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pun datang ke masjid. Ada orang-orang yang lagi ngumpul. Kemudian ada pimpinannya yang berkata, Kabiru mi'ah. Bertakbirlah seratus kali. Kemudian mereka bertakbir berjamaah. Seratus kali. Bertasbih seratus kali. Terus. Iya. Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari mereka dengan keras. Apa-apaan kalian ini? Sahabat Nabi masih hidup, kalian sudah mengada-ada dalam agama. Ya. Maka jemaah sekalian, apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, manuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunya Ibnu Mas'ud. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Coba perhatikan jemaah sekalian, niatnya baik. Maka perhatikan apa jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jawaban orang yang betul-betul paham agama yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam mim muridinil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Caranya salah. Kata para perawi kisah ini, mereka mengatakan kami melihat kebanyakan orang yang terlibat dalam zikir jamaah itu memerangi kami di Nahrawan. Nahrawan itu adalah peperangan kaum muslimin dengan Khawarij. Ya. Jadi dari bid'ah kecil ke bid'ah yang besar. Ya. Jadi tergantung ini harus belajar sejarah ini. <laughs> Kalau ditanya pada generasi siapakah hal tersebut terjadi? Ini pelajaran sejarah. Nah, salah satu kitab sejarah sekaligus Sebenarnya bukan kitab sejarah, tapi peringatan terhadap bid'ah. Tapi beliau sebutkan sejarah juga, yaitu kitab yang berjudul apa judulnya? Karya Syekh At-Tuwaijiri. Al-Bid'ah Al-Hauliyah. Ya. Bid'ah selama satu tahun. Ya. Itu bagus sekali buku itu. Antum harus baca. Jadi beliau tulis kebiasaan bid'ah di beberapa negeri dan itu terjadi pada umumnya di negeri Islam selama satu tahun. Ya. Bulan ini bid'ah mereka apa, bulan ini bid'ahnya apa, dan beliau tulis sejarahnya di situ. Ya. Termasuk sejarah Maulid Nabi beliau tulis di situ, detail. Itu asalnya dari orang-orang Syiah dan beliau tulis di situ tahunnya berapa dia muncul, lengkap. Ya, Al-Bidah Al-Hauliyah. Syekh At-Tuwaijiri. Itu kalau tidak salah disertasi doktor beliau. Ya. Jadi betul-betul ilmiah Bagaimana kita bisa tahu mana hal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak dicontohkan? Sebab mereka juga biasanya punya dasar, dalil. Kalau dia punya dasar, dalil berarti sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalil itu berasal dari Al-Qur'an dan hadisnya sahih. Ya. Kalau hadisnya, kalau berasal dari hadis, hadisnya sahih. Dan satu lagi, sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Jadi itulah yang membedakan ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah juga punya dalil, tapi mereka pahami sendiri tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Bagaimana caranya kita tahu pemahaman salaf? Di sinilah pentingnya menuntut ilmu. Harus belajar, buka buku-buku ulama salaf, buka buku-buku ulama ahlu sunnah. Iya. Jadi demikian. Bisa jadi dia punya dalil benar sesuai pemahaman salaf, berarti itu bukan bid'ah. Kalau dalilnya ada dari hadis tapi hadisnya doif atau palsu maka itu bid'ah kalau dalil hadisnya sahih namun dia salah memahami itu juga bid'ah harus dia pahami sesuai dengan pemahaman salaf ya jadi perlu kita menuntut ilmu apa arti togut dan togut itu apa saja ini sudah kita jelaskan ya pembahasan dalil yang kedua ya Togut itu ada macam-macam penjelasan para ulama, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpulkan maknanya seluruhnya kata beliau kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' togut itu adalah setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas apakah itu dengan cara disembah diikuti atau ditaati contoh yang disembah siapa berhala-berhala, syaitan. Ini togut dan syaitan adalah togut terbesar. Ya. Contoh yang diikuti ulama usu, ulama yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Ini ulama, ini togut atau para dukun, tukang sihir. Mereka diikuti. Contoh yang ditaati semua yang ditaati semua yang ditaati dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan maka dia togut itu enggak khusus pemerintah siapa saja guru pimpinan organisasi penguasa yang ditaati dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal maka dia adalah togut ya yeah. Bagaimana hukumnya seseorang yang bekerja dengan seorang musisi Yaitu sebagai sopir pribadi Kalau mengantar dia pergi bermain musik Nah ini masalahnya Kalau mengantar dia pergi ke masjid bagus Iya kalau mengantar dia pergi berbuat maksiat, maka kita juga kena dosa. Karena itu berarti menolong dalam dosa. Iya. Jadi bikin kesepakatan dulu. <laughs> Saya hanya mau mengantar ke masjid, ke sekolah, nggak boleh ke tempat maksiat. Bagaimana cara menyikapi atau menjawab pertanyaan tentang prosesi ritual ibadah haji, terutama tentang mencium Hajarul Aswad, disebut syirik. Ini sudah dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa tanfa laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma saya tahu wahai batu kamu ini hanya makhluk tidak bisa memberi manfaat tidak bisa menimpakan mudarat kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu aku tidak akan menciummu dan jamaah sekalian haji ini adalah syariat seluruh agama termasuk Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang mereka tidak haji, mereka tidak mengamalkan ajaran agama mereka. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada seluruh para nabi untuk berhaji. Allah perintahkan pertama sekali kepada Nabi Ibrahim, itu syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat baru. Bukan syariat baru untuk Nabi Muhammad, bukan. Itu dari syariatnya Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji wahai Ibrahim. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus karena saking jauh perjalanan sampai kurus ya'tina min kulli fajjin amik mereka datang dari segenap penjuru yang jauh ya jadi haji itu justru untuk menyembah Allah dan caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjelaskan kita lagi menyembah siapa, itu kembali kepada niat. Ya kan? Niat saya bukan menyembah Hajarul Aswad, bilang aja sama dia begitu. Niat saja bukan menyembah Ka'bah, tapi niat saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa harus menghadap Ka'bah? Karena Allah sendiri yang memerintahkan demikian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian. Iya. Dan jemaah sekalian, seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka juga punya kiblat. Di mana kiblatnya? Baitul Maqdis. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sempat kiblat berubah ke Baitul Maqdis, kiblat umat Islam, beliau bersedih. Karena kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab meledek beliau. Ya, No, sekarang dia ikut kiblat kita. Iya. Itu kiblat mereka. Kalau sekarang mereka entah gerejanya menghadap kemana-mana, ya, karena dia sudah tidak tahu saja. Bukan dia nggak punya kiblat. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengatakan murjiah terhadap kita yang menghormati pemerintah yang dianggap dolim oleh mereka sampai dituduh penjilat pemerintah Jemaah sekalian, kenapa mereka mengatakan murjiah? Sebabnya adalah karena kita tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan syariat. Itulah alasannya. Sebab murjiah itu adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa dosa-dosa tidak mempengaruhi keimanan. Artinya dia mau kafir, dia mau melakukan kesyirikan itu imannya tetap statis nggak berubah dia berbuat maksiat imannya tidak turun dia taat imannya tidak naik itu namanya murjiah nah karena ahlu sunnah tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum syariat mereka bilang murjiah apa jawaban kita? pertama kita katakan karena apa yang dilakukan penguasa itu memang bukan kekufuran bukan kufur akbar. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang tidak melakukan kufur akbar? Iya. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu itu bukan kufur akbar? Dan dari mana mereka punya pemahaman itu kufur akbar? Karena ahlus sunnah mengambil pemahaman itu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan mereka mengambil pemahaman itu dari kaum khawarij. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama salaf yang lainnya bahkan sema, sepakat ulama salaf yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan mereka itulah orang-orang kafir maksudnya adalah kufur asghar kufur kecil iya yeah kufur kecil, kufur asgar. Jadi disinilah letak perbedaannya. Mereka pahami ayat itu sendiri, kita berusaha mengikuti pemahaman salah, nggak akan ketemu. Jadi dua kali salah. Dia sudah salah salah paham ayat dan dia menuduh orang dengan tuduhan apa namanya yang salah juga, yaitu tuduhan murjiah. Iya. Jadi ini yang pertama, karena itu bukan kekufuran pada dasarnya itu bukan kekufuran. Nggak mungkin kita katakan kafir. Iya. Walaupun ahlu sunnah juga meyakini, bisa saja dia kafir. Kalau dia terjerumus pada satu dari tiga perkara, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, dia menganggap hukum togut itu lebih atau sama dengan hukum Islam. Yang ketiga dia menganggap lebih baik. Nah, kalau tiga ini dia lakukan, salah satu dari tiga ini baru sampai pada kufur akbar, kufur besar. Iya. Sekarang misalnya ada satu pemerintah dia mengatakan atau dia mengeluarkan aturan khamar di negeri kita boleh diperjualbelikan. Kafe-kafe khamar boleh dibuka pabrik-pabrik hammer boleh dibuka. Maka kita lihat apa sebabnya. Kalau sebabnya karena dia menghalalkan khamar, maka dia kafir. Tapi kalau sebabnya karena apa? Kita hanya butuh pajak. Dia tahu sebenarnya haram, kita salah. Tapi kita butuh pajak, kita butuh menyerap tenaga kerja. Ini dosa besar namanya, bukan kekufuran. Iya. Nah itu Hawarij nggak punya perincian-perincian seperti itu. Mereka tahu satu bentuk saja sudah. Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andai pemerintah betul-betul melakukan kekafiran sedikit pun, disinilah letak bedanya dengan ahlu sunnah. Mereka begitu gampang mengkafirkan. Ahlu sunnah itu ada syarat-syarat yang ketat untuk mengkafirkan seseorang. Seperti yang Syekh jelaskan tadi, orang bodoh itu Allah beri udur. Ya, mungkin di lain kesempatan kita jelaskan lebih detail. Kapan seseorang itu boleh difonis kafir? Itu ketat syaratnya. Jadi tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa difonis kafir. Bahkan jamaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat. Orang yang mengatakan, mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Tetapi tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Yang menyiksa para ulama, menyiksa Imam Ahmad di penjara bertahun-tahun karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beda kan? Ini sudah jelas-jelas. Apalagi ini yang belum jelas. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Illa antarau kufran bawahan, indakum minallahi fihi burhan." Kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas. Bukan hanya desas-desus, hanya isu, ya. Isu media massa. Ya. Isu apa namanya? Eh, berita-berita internet dari Fuwa Khawarij misalkan ya. Atau dari era Ikhwani ya. Contoh misalkan Cuman berita-berita seperti itu modalnya Bukan kekufuran yang mereka Tahu betul ini kufur cuma dipanas-panasi orang ya. Jadi menggafirkan tanpa ilmu Ini minimalnya dua jawaban ya. Dan masih bisa kita jawab dengan jawaban-jawaban yang lain Untuk menyingkap uh, tuduhan dusta tersebut. Iya. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka menghormati penguasa, memuliakan penguasa, membantu penguasa dalam kebaikan itu bukan menjilat tetapi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan hak-hak masyarakat dan pemerintah. Ini pertanyaannya masih cukup banyak tapi nampaknya waktu sudah habis ini. Ya. Allah, ana simpan dulu ini. Kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.